رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وترك أي منكر البأس أشد خلقا أم السماء أشد خلقا بناها بيان لكيفية خلقها رفع سمكها تفسير لكيفية البناء أي جعل سمتها في جهة الألو رافعا وقيل سمكها سقفها فسواها جعلها مستوية بلا عيب وأغطش ليلها أذلمه وأخرج ضحاها أبرز نور شمسها وأضيف إليها الليل لأنها ذلها والشمس لأنها سراجها والأرض بعد ذلك دحاها بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو أخرج حال بإدمارك أي مخرجا منها ماءها بتهجير عيونها ومرعاها ما ترآه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار وإطلاق المرء عليه سيارة والجبال أرساها أثبتها على وجه الأرض لتسكن متاعا مفعول له لمقدر أي فعل ذلك متعة أو مصدر تم مصدر تمتيعا لكم ولأنعامكم جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم فإذا جاءت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله uh, setelah diterangkan tentang bagaimana kekuatan Fir'aun yang akhirnya terkalahkan dan bagaimana diterangkan tentang kiamat ya, tentang Fir'aun dan sampai akhirnya terkalahkan maka Allah subhanahu wa ta'ala huh, ah, mengarahkan sekarang khitabnya kepada orang yang mengingkari dengan kiamat kok berani-berani begitu Kemudian Allah berkata, "A'antum bitahqiq alhamzatain a'antum" gitu. Wa ibdali tsaniyah alifan wa tashiluha wa idkhalu alif bainal mus musahhala wal ukhra wa tarku ini ada ada ada lima bacaan ada di sini boleh antum, boleh antum gitu ya. ya. Asyaddu khalgan lebih kuat gitu atau lebih keras ciptaannya amis sama atau langit Coba kamu bayangkan Sorowandi gitu loh. Sulit mana sih buat kamu dengan buat langit itu? Gitu. Amis sama asyaddu khalgan gitu. Kalau menciptakan kamu manusia segini nih dengan ngatur langit menciptakan langit segitu itu Sulit mana sih? Kok bingung kamu itu? Apakah mungkin Allah akan bisa menghidupkan lagi, menciptakan lagi setelah dimatikan gitu? Banaha Bana di sini bukan bangun Tuhan ya. Menciptakan Allah ha itu sama. Bayan di kaifiyati khalqiyah menerangkan cara Allah membangunnya itu langit. Hah? Rafa asamkaha. Allah mengangkat samkaha. Samtaha. Nah, apa samta itu? sifat ya sifat Allah mengangkat sifatnya itu langit artinya ada di atas langit selalu ada di atas Wakilah. Samkaha aisakfaha. Atapnya Allah mengangkat bagian atapnya. Kalau kita lihat langit ini pasti ada di atas. Sekalipun bentuk bumi tadi itu muka waroh bulat, tapi langit belum pernah ada di bawah. Dimanapun kita melihat langit itu ada di atas selalu. Kalau kamu misalnya mau nutupi sesuatu yang bulat, tentunya yang ada tutup yang ada di bawah tadi itu tidak akan menjadi di atas, selalu ada di di bawah. Tapi langit ini tetap ada di atas. Kenapa? Rafa azam gaha. Allah menjadikan langit itu selalu ada di atas. Tidak pernah ada di ada di bawah. Jadi inti bisa bayangkan ini bulat, kemudian dibulati lagi di atasnya. Ya tentunya bulat eh, yang ada di bawah ini di, Iya di bawah jadinya. Tapi kalau langit nggak pernah ada di bawah, selalu ada di atas. Huh? Rafa'ah samkaha. Fasawaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan rata, meratakan Allah ha itu langit. Ja'alaha mustawiyah. Allah menjadikan rata itu langit bila aibin dengan tanpa ada sedikit cacat pun. Dalam ayat yang lain disebutkan bahal taromin futur. Ada lubangnya enggak? Acor itu sekalipun rata itu masih ada enggak ratanya sedikit, masih ada bongkar kadang-kadang sedikit, masih ada lubang sekecil kapiler. Tapi langit Fahadha min futur. Thumma arji'al basara karratain yang karratain. Yang kali ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Enggak mungkin. Inti teliti dengan apapun, ada enggak lubangnya? Enggak ada. Subhanallah. Hah? Rata. Wa aghtasha lailaha. Dan telah menggelapkan malam harinya itu langit. Ai mahu menggelapkan. Jadi ibarat eh, malam hari itu tabirnya ditutup menjadi gelap. Wa akhraja duhaha dan menggelapkan Allah Subhanahu wa taala malam harinya itu langit wa akhraja duhaha dan mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala cahayanya itu langit ay abraza nuru syamsiha menerangkan Allah cahaya daripada mataharinya itu langit udifa ilaiha diidhafahkan kepada langit al-lail malam hari li'annahu karena malam hari itu dhilluha ibarat eh, apa namanya ibarat dhilluha tendanya wasyams dan matahari diidofakan kepada langit li annaha sirajuha sebagai lampunya. Nah, Dari sini ulama berkata bahwa matahari itu bukan hanya menerangi bumi tapi juga menerangi langit. Hah? Karena akhraja buhaha nur syamsiha matahari itu bukan hanya menerangi bumi tapi juga menerangi langit al-kaun tapi ada ulama lagi lain menyatakan tidak itu matahari hanya menerangi bumi langit diterangi dengan nurul arsh langit diterangi dengan nurul arsh dan dari sini pula Dinyatakan bahwa matahari itu keberadaannya bukan di bawah langit Tapi di atas langit Malah di sebagian keterangan Fisama irrabi'ah Di langit keempat ah, Di langit keempat Baik. teruskan dulu. wal ardah ba'da dzalika dahaha dan setelah dan bumi setelah itu setelah langit ini dahaha meratakan Allah atau menghamparkan Allah ha itu al ard bumi toha menghamparkan Allah itu bumi wakanat dan ada itu bumi makhlukotan diciptakan goblas sama sebelum langit min ghairi dahwin dengan tanpa hamparan. Kalau di surat Fusilat disebutkan bahwa Allah menciptakan bumi dulu, kemudian langit. Hmm? Kula innakum latakfuruna billadhi khalaqal ardh. في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسليم ثم استوى إلى السماء ها bumi dulu ثم استوى إلى السماء tapi ada di sini Hah? wal ardo ba'da dalika setelah menciptakan langit wal ardo ba'da dalika ba'da dalika dahaha Nanti kan. Karena itu disebutkan di tafsir wakanat makhlukatan bumi itu sudah diciptakan oleh Allah sebelumnya, tapi mengkerut. Nah, ya? Kemudian Allah ciptakan langit, setelah itu Allah jadikan bumi tadi itu dahaha. Hah? Dahaha menjadi rata. Dulu tidak ada, tidak bisa dibuat untuk lahan di bumi, mengkerut. Nah, kemudian Allah ciptakan langit ah, baru. kalau begitu bukan ciptaan bumi yang dimaksud dahul arab setelah khalqis sama. Menghamparkan bumi setelah Allah menciptakanlah langit. Tapi menciptakan bumi sebelum Allah menciptakanlah langit gitu. Ini pernah dibawa sama orang Nasoro ini dalam dialog gitu Eh, akhirnya kita, Alhamdulillah sudah kita jawab. Di Al-Quran itu terjadi pertentangan kata dia antara ayat Fusilat dengan ayat ini nggak ada pertentangan, cuma dia nggak paham tafsir gitu aja. Memang dia membaca bahasa bahasa Indonesia terjemah. Nah. Akhraja minha Allah mengeluarkan menjadi hal bidmarqat akhraja minha dari bumi ini ma'aha airnya subhanallah bitafjir uyuniha dengan Allah memancarkan mata air mata airnya itu bumi Allah mengeluarkan dari bumi airnya. Kalau kamu lihat berarti kamu memperhatikan air itu sifatnya tidak naik ke atas ya. Nanti ambil air situ cangkir. Enggak ada ceritanya air naik ke atas. Jatuh pasti ke bumi. Tapi karena Allah mengeluarkan dari dalam bumi keluar ke atas. Kamu bisa bayangkan kalau Allah nggak keluarkan itu, sehingga kamu kalau wudhu atau minum gali tanah dulu. Betat up. Nanti akan payah hidup di atas dunia ini. Tapi bagaimana Allah SWT menyatakan wa akhraja minha ma'aha. Allah mengeluarkan dari dalam bumi mata airnya. Subhanallah. Nah, sehingga ini nggak perlu payah. Inti mau wudhu gampang, inti mau mandi gampang, inti mau minum gampang. Tanpa tenaga. Wa akhraja minha ma'aha. Wa mar'aha. Dan tempat mengembala. Ha. Daripada itu bumi. Matar ahul naam. Hah? tempat daripada apa atau apa yang telah ya, ya yang dibutuhkan oleh kebalahan daripada binatang ternak minas syajar daripada pohon pepohonan wal usyub dan rumput-rumputan wa dan tentunya bukan hanya binatang ternak apa yang dimakan oleh manusia minal akwat dari makanan-makanan pokok wasimar dan buah-buahan Subhanallah. Dari bumi ini pula setelah dikeluarkan air dan itu dibutuhkan seluruhnya itu air yang hidup di bumi ini. Dari bumi ini pula Allah keluarkan segala yang diperlukan dibutuhkan oleh semua makhluk hidup di atasnya. Ada yang perlu rumput dikasih rumput. Ada yang perlu bunga dikeluarkan bunga. Seperti apa? makhluk hidup bunga, ya tawon ya kupu-kupu gitu. ada yang perlu buah ada yang perlu biji-bijian semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan Allah sediakan ada di bumi Allah tumbuhkan dari bumi tadi ini akhraja uh, apa uh, ma'aha wa mar'a wa mar'aha ya dari batu bumi ini keluar semuanya segala kebutuhan. Ada yang mengandung vitamin A, ada mengandung vitamin B, ada mengandung ini. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kebutuhan tadi itu. Ini bisa bayangkan satu lahan, nanti punya satu lahan. Anggap satu hektar, satu patok gitu. Kemudian di situ ada satu mata air, satu sumur. Inti tanamnya di situ ada kates. Inti tanamnya di situ ada tebu. Inti tanamnya, inti tanamnya di situ ada jeruk nipis, limbing wulu. Inti tanamnya macam-macam ada lombok. Dari satu lahan disiram dari satu mata air. Cuma rasanya lain-lain. Ono sing pedes lombok. sangat pedas ada pedas tapi masih kompromi pedasnya lain rasa pedasnya seperti bawang ada lagi yang kecut ada inti nyiramnya dan mengolahnya yang ada di tanah tadi itu adalah sama nggak ada yang manis seperti tebu dicampuri dengan madu Enggak ada yang kecut seperti jeruk dicampuri dengan cuka. Enggak ada yang pedas tadi itu dicampuri dengan mercon misalnya. <clears throat> Alhasil semua tadi itu Allah Subhanahu wa taala memang keluarkan untuk memberikan kebutuhan daripada manusia tadi itu. Akhraja minha ma'aha wa mar wa mar'aha. Subhanallah. Wal jibala arsaha ini yang ajaib ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung ini arsaha asbataha yang mengokohkan bumi ala wajhil ard di atas bumi ini litaskun supaya bumi ini tetap jadi bumi ini di atas air bumi ini di atas air dan bumi ini metal ya, metal bumi ini. Tanah ini kan bisa dipisah, gampang dipisah. Ada gerakan sedikit bisa bongkar. Ada gerakan sedikit bisa bongkar bumi ini. Hah? Di atas air seperti perahu itu, di atas air. Iya. Dan sifatnya bukan seperti kayu kaku ini bumi. Tanah ini kan gampang bongkar begitu. Tapi kenapa kok tidak bongkar? Ada jibal arsaha yang Allah SWT mengokohkan bumi dengan gunung. Ternyata gunung ini satu sama lain tadi itu menyatu. Di gunung, gunung, gunung, gunung itu menyatu bawahnya itu. Jadi seperti cor itu ibarat beton nesernya ini. Ibarat beton nesernya. Bukan berarti seperti paku itu dipaku, dipaku, dipaku itu bukan. Jadi ini arasa ini satu sama lain saling menyatu itu gunung ini. Sehingga menjadikan bumi tadi itu aman, nggak pecah. Hah? Menjadikan dataran tadi itu aman tidak sampai bong bongkar. Waljibal arsa arsa seperti fondasi gitu. Satu sama lain saling mengikat. Persis seperti cor itu sudah. Waljibal arsa Nah, sebagian lagi uh, eh, menodoh, wah ini Quran tidak masuk akal, tidak ilmiah ini, ini masa seperti paku begitu, tidak ada itu paku. Dari mana itu seperti paku itu? Maksudnya bukan seperti paku, tapi itu adalah sebagai penyambung satu sama lain antara gunung tadi itu yang membuat bumi ini tidak bong, tidak bongkar, gitu. Itu bisa bayangkan kalau memang tidak ada ikatan tadi itu ya gampang bongkar kan hidupnya di atas eh, eh, adanya bumi itu di atas air. Inti gali 6 meter aja udah bancar airnya ke dalam lagi terus demikian. Jadi ini memang di atas air itu bumi. Entah. Mata alaikum wali an'amikum. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini semuanya. Langitkah, kemudian matahari kah dijadikan siang dan malamkah, bumi kah dikeluarkan di bumi tadi itu airkah kemudian macam-macam di atas bumi ini gunung itu semuanya untuk apa mata Allahku sebagai kehidupan bagi kamu maf'ul lahu maf'ul ajdih mugaddar Fa'ala dzalika mut'atan. Allah mengerjakan, Allah menciptakan itu adalah sebagai penghidupan. Eh? Atau tamti'an jadi masdar. Mata'an lakum masdar tamti'an. Hmm. Wali an'amikum. Itu semuanya sebagai kehidupan bagi kamu dan bagi binatang ternak kamu. Jam' na'am. Nah, an'am. Wahia yang dimaksud am al-ibil wal bagar wal ghanam dan semua yang makhluk hidup tentunya di atas bumi ini. Tapi semuanya tadi itu hati-hati. Sekarang mata anlakum wal amikum. Tapi satu saat akan datang nanti fa idza tom tammatul kubro. Nanti besok akan diterangkan berikutnya tentang ini semuanya. Wallahu alam, ada perlu dibahas. Subhanallah. Dikatakan dalam Al-Quran Fisitata iyam ya Menciptakan langit dan bumi itu Fisitati ay Ayam Sekarang pertanyaannya Katanya Allah idza arada syai'an aku kun fayakun. Kun fayakun. Kok tidak langsung yakun? Kok tidak fayakun? Kok sitati ayam? Hmm. Menciptakan langit dan bumi fisitati ayamin. Tapi dalam ayat idza arada syai'an aku kun fayakun. Kok tidak langsung yakun? Kok sitati ayam? Itulah Allah Maha berkehendak. Sebenarnya bisa kun fayakun bisa, tapi Allah juga bisa menunda enggak fayakun juga bisa. Bisa terjadi langsung, bisa tidak terjadi langsung menurut yang Allah kehendak kehendaki. Bisa langsung jadi, tapi ada bisa seperti proses bayi dalam kandungan jadinya tadi itu adalah sampai sembilan bulan, sampai tujuh bulan, sampai enam bulan proses pertama begini, proses kedua begitu. Allah Maha bisa. Bisa menjadikan langsung, bisa menjadikan tidak langsung, ada prosesnya, bisa lama, itu Allah Maha bisa semuanya. Justru ini adalah tanda tentang kudratnya Allah bahwa Allah itu ada ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu itu adalah maha bisa gitu. Di ayat yang lain sitat ayat eh, di, di, di ayat disebutkan fi sitati ay, ayam. Berapa? 6 hari ya. Coba ente hitung sekarang. Kul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini. Menciptakan bumi berapa hari? Fi yawmaini. Wa taj'alunahu andadan dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Hah? Berarti berapa? Hah? 6. Fi arba'ati ayyam. سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين Berarti berapa? Hah? Wa fi fi yaumaini. Berarti berapa? Delapan. Kif ada fi sittati ayyam wa kalau di total semuanya ada delapan. Hah? Kif ini semuanya. Ah, ulama menyatakan Qul a'innakum latakfuruna kalau khalaqal arda fi yaumaini. Allah menciptakan bumi fi yaumaini. Faham? Kemudian wagadara fi eh, waj'ala fiha rawasiya kan dalam bentuknya mengkerut dari itu belum ada dahun, belum ada yang lainnya, belum ada tanaman. Waj'ala fiha rawasiya min fawqiha diciptakan apa namanya? eh gunung wa baraka fiha wa qaddara diciptakan tanam-tanaman itu semuanya fi arbaati ayyam tamaman fi li Itmam liyomen Di empat hari itu maksudnya bukan tambahan empat hari. Dua hari Allah menciptakan bumi belum ada isinya ditambahi dua hari untuk diisi semuanya ada gunungnya ada tanamannya fi arbaati ayam ini tamaman liyaumain sebagai kesempurnaan bagi dua hari yang sebelumnya tetap empat hari ah tetap tetap tepat eh, tetap empat empat hari di situ maksudnya begitu. Jadi hitungannya kemudian langitnya dua hari tetap enam hari di sini. Nah, ini juga syubhat pernah dilemparkan oleh orang-orang Nasoro. Di Al-Quran hitungannya banyak keliru, nggak iso ngitung berarti dia. Nah, gambarannya sekarang begini. Nah, saya pergi ke Solo tujuh jam. Saya pergi ke Solo 7 jam, waktunya 7 jam, ke Semarang 10 jam. Apakah berangkat berarti ke Semarang itu perlu waktu 17 jam? Enggak. Pergi ke Solo 7 jam, ke Semarang 10 jam, itu artinya kita berangkat ke Solo 7 jam, ke Semarang tambah 3 jam yang 10 jam itu kesempurnaan daripada apa e, waktu kita dalam me, apa e, perjalanan menuju ke Semarang lewat so, Solo. Begitu juga menciptakan bumi fi yaumain kemudian agwata agdar agwataha fi arbaati ay, ayam. Jadi bukan berarti tambahan 7 ditambah 10 atau 2 ditambah 4 itu adalah kesempurnaan semuanya maksudnya untuk menyempurnakan hitungan semuanya baik ada yang perlu dibahas dipertanyakan Karena dalam kitab-kitab yang ada dari Bible itu juga banyak muskilah hitungan semuanya. Jadi mereka mencari-cari gitu di Al-Quran. <laughs> Maksudnya mau mengimbangi. Tapi nggak ngerti. Memang kalau Al-Quran ini bahasanya kan bahasa satu. Oh, jadi nggak bisa untuk mengartikan Al-Quran dengan terjemahan, dengan bahasanya yang ada di Indonesia begitu kalau mereka tadi itu tidak punya bahasa satu, bahasa macam-macam, eh, sehingga e, bercerai-berai cara mengartikannya bingung. Huh? Ada dalam Al-Quran ya. Wah, hmm, kalau Allah ciptakan, eh, kalau Allah turunkan Quran ini dengan bahasa selain Arab, maka akan berbeda pengertiannya apa? walau nazzalna Al-Qur'an apa siapa yang hafal itu? Ah. kalau Allah Allah turunkan Quran ini dengan bahasa selain bahasa Arab maka akan berbeda cara mengartikannya nantinya. Nah, Karena itu mereka untuk mengartikan memahami isi Al-Quran harus dia tadi itu belajar dulu bahasa Arab nggak bisa dengan terjemah tadi itu kemudian seenaknya sendiri kalau mengartikan tadi itu Sina. Apakah si tati ayam ini termasuk penciptaan benda-benda langit yang lain, Ustaz? Termasuk planet-planet yang lain atau galaksi atau supercluster yang lain? Yang jelas eh, langit yang dan semuanya yang ada di langit gitu ya. Eh, langit dan semuanya di langit. Itu sebetulnya nanti ada proses penciptaan wahyadukhonun mubin dan semuanya itu sesuai dengan ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi asal mulanya tadi itu adalah eh, pecahan daripada ledakan yang ada di alam ini semuanya ini. Ya, ya semuanya itu karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala terjadinya semua planet bahkan bumi, semuanya tadi itu adalah karena satu ledakan. Nah, itu yang di di apa? Eh, dibahasakan dukhonun mubin gitu nanti itu. Nah, dalam Al-Quran duhon dukhon itu asap yang besar yang nyata itu asap itu terjadinya karena satu ada eh, kekuatan eh, dari eh, yang panas begitu. Nah, dan itu terjadi satu ledakan dan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan itu. Hmm? Subhanallah.